Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu 31 Maret 2021 bertepatan dengan 17 Syahban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-111 dan masih dalam pembahasan kebidahan-kebidahan dalam puasa Ramadan ditambah dengan bonus soal jawab insya Allah akan kita jawab maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum Bismillah Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan al-mas'alatu al-khamisatu asumtu anil kalam fisaum. Maka dari masalah kebid'ahan-kebid'ahan di bulan Ramadan qad za'ama ba'dul awam alla yatahaddatsu inda siyam mutlaqan. Sebagian awam mereka menyangka bahwa banyak berbicara di bulan Ramadan itu adalah keburukan. Maka mereka tidak melaksanakan pembicaraan di saat sedang berpuasa secara mutlak. Sawa'ungkan al-kalam fi khairin awsar. Maka mereka diam baik ucapan yang buruk seperti gibah, namimah, dusta, ataupun ucapan yang baik seperti al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar mereka semuanya diam no comment i'tiqadan bi anna hadha sumt minal afdaliyah fi siyam likaila yadkhul fi afati lisan au yujarrah au yatakalam 'ala nas Maka fi'il ini perkara yang muhdats. Lam yarid minal adillah wala yaf'aluhu salafuna as-salih minan nabi was sahabah wa tabi'i wa itba' at-tabi'in. Dan selain itu Allah Jalla wa Ala telah berbicara atau berfirman bahwa yang namanya manusia secara umum dalam keadaan kerugian. Fayusafna dikecualikan exception dari jenis manusia yang bersifat umum tadi keluar dari kerugian bagi mereka orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh seperti ucapan Allah di dalam matan Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus wa bil wa bis sabr. Maka seluruh yang namanya al-insan dalam keadaan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka mereka itu saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka di dalam ayat ini jelas pendalilannya bahwa seluruh manusia dalam keadaan kerugian kecuali yang berbicara mengajak kepada kebaikan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bi as-sabr. Maka mereka orang-orang yang menyangka dari kebaikan berpuasa adalah sakata an qawlil haq au qawlil batil maka secara mutlak maka ini perkara yang buruk pula Hina yaral munkar li ajli asyam wa tarakan nasihah li ajli asyam maka kadalik katmu syahadah hina tuli babi syahadatih li ajli asyam maka orang diam tidak menasihati saudaranya dari keburukan dan tidak mengajari manusia kepada kebaikan dan tidak mau menjadi saksi dalam perkara-perkara yang diminta oleh saudaranya untuk menjadi saksi, maka semuanya didiamkan. Karena ini merupakan istihsan kebaikan untuk tidak merusak dari puasanya. Maka ini pun perkara yang bid'ah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan di dalam dinukil di dalam Majmu' Al-Fatawa mujalad ke-25 halaman 292 berkata Syekhul Islam wa amma sumt anil kalam mutlaqan fi saum aw i'tikaf aw ghairihima fa bid'ah makruhah bitifaq ahli ilm maka meninggalkan berbicara di saat berpuasa secara mutlak baik yang baik ataupun yang buruk maka ini adalah perkara bid'ah di saat sedang berpuasa tidak mau berbicara diam dalam berpuasa maka ini perkara yang bid'ah makruhah maka ini dari kebid'ahan dan di sana ada soal Silahkan kepada saudara kita untuk membaca soal. Bahasanya apa adanya. Soal jawab izin, ber, izin bertanya Ustaz, apa perbedaan fakir dan fakir miskin? Dan juga kita ingin bayar kafara, bolehkah kita langsung bayar kepada tuhan atau harus mencari orang yang berhak menerima yang dimana kita sulit sekarang bedakan yang berhak menerima dan yang tidak berhak. Terus apakah itu boleh langsung dengan makanan jadi dan yang dengan makanan itu seseorang bisa merasa kenyang dan mencukupi kafarah. Dan apakah harus langsung sekaligus memberi makan 10 orang miskin atau berinya bisa dicicil untuk mencari siapa yang berhak berimanya. Allah berkata permasalahan it'am, masakin, dan kafarah telah kita bahas khusus dalam pembahasan puasa Ramadan untuk ahli al-a'dar. Bagi mereka orang-orang yang khusus membayar fidyah indah ya Hudaifah. Man minal ahli al-a'dar alladhi la yakdo' walakin yut'imu faqat. Al-marid alladhi la wal ajuz orang yang tua jompo yang tidak bisa berpuasa. Maka mereka di dalam syariat ini hanya membayar it'am ataupun istilah lain kafarah Membayar setiap hari satu miskin. Kembali kepada pertanyaan, fakir dan miskin itu istilah untuk mereka orang-orang yang membutuhkan. Apakah ada bedanya antara fakir dengan fakir miskin? Dari segi definisi dibedakan oleh para ulama antara fakir dan miskin. Mereka orang yang tidak mampu dan hanya mempunyai makanan untuk hari itu. Adapun dari segi praktek maka di sini bersifat mutlak orang fakir, miskin, mereka yang tidak mempunyai makanan untuk esok hari bisa masuk. Dan bisa juga bahkan orang-orang fakir itu orang-orang yang ta'afuf. Yang mana mereka hanya bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi pada hari ini. Seperti mereka yang bekerja tukang mendapatkan 100-150 untuk hari itu. Besok kalau tidak ada kerja ya pinjam. Dibayar kalau ada pekerjaan. Maka ini pun masuk kepada fakir miskin. Dan mereka yang fakir miskin di sini disebutkan di dalam pertanyaan, di zaman sekarang ini susah untuk mencari fakir miskin. Mencari orang yang berhak menerima di mana kita sulit sekarang membedakan yang berhak menerima dan yang tidak berhak. Dan itulah kenyataannya. Di zaman sekarang banyak juga orang-orang yang berprofesi mengemis. Maka fakir miskin itu dicari oleh mereka. Sehingga mereka menggunakan pakaian sompang camping dan sudah ada tempat-tempat khusus bagi mereka. Tempat ini punya saya, sehingga pengemis lain tidak duduk di tempat itu. Dan bahkan di antara mereka ada yang membuat dirinya, kakinya patah dengan dilipat. Kemudian dipakaikan pakaian sehingga seakan-akan dia patah kakinya atau luka yang tidak pernah sembuh sehingga diolesi seperti mereka orang-orang desain grafis, eh, desain tekstil dan sebagainya. Di dalam film-film mereka membuat efek luka, efek patah, <laughs> efek terbakar. Sehingga mereka membuat mengoles dan sebagainya seakan-akan dia mempunyai penyakit kulit yang menjijikkan, yang menahun. Alhasil banyak cara untuk mendapatkan uang secara mengemis. Maka mereka yang mengambil profesi seperti ini tidak pantas. Dan jika kita dapati orang yang berprofesi ini, ternyata mereka mempunyai mobil. Di saat mereka mengemis kemudian turun hujan, maka anaknya menyebut dengan mobil Avanza. Ayah bu masuk dan sebagainya. Dan begitu pun dari mereka itu diikob oleh Allah terhina di dunia dan di hari akhirat terhina seperti hadis yang mutafakun alaih la yazalu nas yas'alun wa huwa gani hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa ala wajhihi muz'atul lahmin maka tidaklah orang yang terus-menerus mengemis meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja dan mampu untuk memberikan makan untuk diri dan anak-anaknya, namun karena sudah profesi, maka dia terus-menerus dalam keadaan meminta, tidaklah kecuali di hari kiamat dia dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. Penghinaan di dunia menjadi orang pengemis yang buruk karena semua tetangganya tahu dia orang kaya. Namun kerjanya mengemis. Dan di hari akhirah di wajahnya bagaikan tengkorak. Maka di sini jelas dia tidak berhak. Maka sangat mudah untuk mencari yang berhak. Tadi disebutkan apakah ke panti asuhan bisa jadi atau melihat di tetangganya mana yang berhak. Maka tidak mesti orang-orang yang bekerja seperti buruh dan sebagainya kemudian kita anggap dia orang kaya tidak. Bisa jadi dia bekerja pada saat itu untuk menombok hutangnya 10 hari dia tidak kerja. Dia dapat kerja hari ini dapat 100, 150 dia bayar hutang. Dari 10 hari dia meminjam kepada tetangganya ataupun kepada tukang warung. Alhasil, bisa jadi mereka lebih berhak karena ta'afuf. Tidak meminta-minta tetapi bekerja meskipun kerjanya tidak full day dan full week. Hanya sekedar hari ini bekerja, besok tidak ada pekerjaan, besoknya lagi bekerja, besoknya lagi tidak ada pekerjaan. Apalagi di zaman sekarang, di zaman COVID-19, semua orang dalam keadaan ekonominya menurun. Maka yang lebih berhak mereka yang membutuhkan. Dan begitu pun seperti batul ilm. Dari ma'had-ma'had yang ada, tidak semua ma'had seperti ma'had sururiin, ma'had roja, ataupun ma'had-ma'had yang lainnya yang biaya masuk tahun pertama membayar 13 juta, 15 juta untuk uang bangunan, untuk uang pendaftaran, untuk uang administrasi, sehingga sekali masuk bayar 15 juta, itu mungkin tulabul ilm di sana murtah. Bapak-bapaknya mampu. Namun banyak dari tulabatul ilm yang tinggal di pondok-pondok, apalagi pondok yang gratis seperti kita misalnya, maka yang masuk di sini mempunyai semangat menuntut ilmu. Tetapi mereka dalam keadaan fakir dan miskin. Maka di sini pun berhak. Maka alhamdulillah jazahumullahu khair dari beberapa waktu Kapolsek memberikan bantuan makanan dan minuman dan Kapolres yang mana mereka mengetahui bahwa ma'had kita ma'had yang memang gratis dan butuh untuk membantu tulabul ilm. Maka seperti ini pun bisa masuk kriteria fakir miskin dari tulabul ilm yang ada. Alhasil mudah untuk mencari perkara ini. Kemudian disebutkan untuk permasalahan memberikan makanan, apakah bisa langsung memberikan makanan yang sudah jadi dan bisa dilangsungkan misalnya untuk 10 orang membuat sekali makanan sudah dijawab ya pernah bukan soal jawab tapi masalah pelajaran maka telah kita pelajari terlebih dahulu di dalam asar-asar yang datang seperti datang dari asar Ibnu Abbas di saat Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladina yutiqunahu Tuma yakulu huwa syekhul kabir alladzi la yastati'u asyam. Fayuftiru wa yut'im an kulli miskinan nisfu so' min hantah. Maka disebutkan di asar Ibnu Abbas ucapan Allah waala ladina yutipunahu Di asar ini disebutkan mikdar. Untuk membayar fidyah itu nisfu so. Nisfu min hantoh. Setengah dari sok dari hantoh. Maknanya dua mud. Dan dua mud itu satu mud seperti ukuran kaleng susu dibuka itulah satu mud. Maka dijadikan empat mud itu satu sok. Maka di sini setengah sok berarti dua mud. Sehari mengeluarkan hantoh ataupun tepung gandum yang sekitar dua kaleng susu itu di Arab. Lalu di negeri kita bagaimana? Di negeri kita mudah. Membeli nasi bungkus ampera baik yang sepuluh ribu, yang dua belas ribu, tergantung kemampuan yang 15.000 juga ada dan ada yang 18.000 dengan rendang tentunya. Di sini terserah yang jelas bisa langsung mengenyangkan satu orang. Maka asar dari Ibnu Abbas di Arab ukurannya itu dengan setengah sok, dua mud. Maka asar ini asar yang sahih. Diriakan oleh Al bayhaqi dan Adarukutni dari jalan Nasr ibnu Ali, hadatsana Yazid ibnu Zure, an Khalid al Hadza, an Ikrimah, an Ibni Abbas. Maka asar ini pun telah disahihkan oleh Ad-Daruqutni bahwa asar ini asar yang sahih. Dipergunakan untuk orang-orang yang sudah tua jompo. Tidak mampu dia untuk melaksanakan puasa ya sudah. Satu bulan Ramadan 29 hari ataupun 30 jika tidak melihat hilal untuk membayar fidyah dalam keadaan mikdar tadi. Jika di Arab cukup dengan setengah mud, eh, setengah sok atau dua mud hantok. Dan hantok adalah gandum asli. Dan harganya juga mahal. Dan di Indonesia katanya tidak ada. Yang ada di sini dari gandum-gandum merah yang dijadikan roti itu hasil eks hasil impor perusahaan Bogasari dari Arab. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang terakhir membayar untuk 10 orang langsung? Jawabnya boleh-boleh saja. Apakah ada salatnya? Ada. Dari asar Anas ibnu Malik. Yang mana Anas ibnu Malik dia seorang yang umurnya panjang disebutkan di tarikh dia kata Humaid Atawil dengan sanad yang sahih dan Humaid adalah murid yang asbatunas dari Anas. Dikatakan bahwa Anas ibnu Malik umruhu mi'ah ila sana. Umurnya 100 kurang satu satu tahun, 99 tahun. Makanya dia orang yang tua. Disebutkan setelah dia menua tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Tubuhnya tidak mampu. Maka disebutkan dalam asar An Anas bin Malik anahu doufa anis aman. Maka setiap tahun dia tidak mampu untuk berusaha, untuk berpuasa karena lemah. Lalu bagaimana? Fasana'a jabnah min sarid. Maka dia membuat makanan yang banyak dari tungku-tungku yang besar dari sarid. Apa itu sarid? Nah, Fa'am indal Arab dari apa terbuat? Sarid al-khubuz ma'allaham. Dan sarid adalah makanan yang sangat istimewa sesuai dengan hadis Aisyah bahwa Aisyah adalah sebaik-baiknya perempuan dari perempuan yang lain kami sarid alasa alasa iri to'am. Maka Aisyah keutamaannya dari perempuan yang lain seperti sarid dari to'am-to'am yang lain. Maka sarid di dalam hadis ini disebutkan sebagai makanan yang mulia dibanding makanan Arab yang lainnya. Maka dulu Anas pun tidak tanggung-tanggung membuat sarid dengan tungku-tungku yang banyak. Kemudian wada'a salatina miskinan fa'asba'ahum. Kemudian Anas membuat makanan untuk sekitar 30 orang lebih dan tentunya tidak kurang. Maka di sini dia membuat makanan untuk 30 orang lebih untuk puasa Ramadannya yang tidak bisa dia kodok. Karena dia syekhun kabir. Maka di sini yang menjadi Jawaban bagi pertanyaan, bolehkah sepuluh untuk diberikan langsung satu hari kepada sepuluh orang daripada setiap hari saya mencari orang fakir miskin? Jawabnya tentu boleh dan ini dari salaf kita. Maka asar dari Anas di sini asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darukutni dan Al-Baihaqi dari jalan Ahmad ibnu Abdullah Haddathana Ibnu Arafah Haddathana Rauh Haddathana Imran Ibnu Hudair an Ayub, an Anas Ibn Malik. Dan diriwayatkan juga di jalan yang kedua dikeluarkan oleh, Al Bayhaqi dan ada rukutnya juga dari Ahmad Ibnu Abdullah dari Ibnu Arafah dari Rauh, dari Sa'id wa Hisham an Qatadah dari Anas ibnu Malik. Maka di sini sanadnya seluruh rijalnya sikot syekhnya ada rukutnya dia Ahmad ibnu Abdullah disebutkan oleh Al Khatib Al Baghdadi di tarikhnya dari suyuh asikot dari para masyaikh yang sikot dan rawuh dia Ibnu Ubadah dan Sa'id Ibnu Abi Arubah dan Hisham dia Ibnu Hasan dan Ayub As-Sikhtiyani. Maka semua rijalnya Sikot. kecuali tadi Ibnu Arafah. Maka Ibnu Arafah saduk hasanul hadis. Maka atar dari Anas di sini kedudukannya Hasan dan Hasan bisa dijadikan pendalilan maka barang siapa yang ingin membayar kafarah ataupun membayar it'am atau bahkan apa saja yang diwajibkan maka mikdarnya seperti disebutkan tadi mikdarnya membayar setengah dari sok dua mut ataupun jika di Indonesia dengan nasi bungkus yang membuat kenyang dari satu orang fakir miskin dan diberikan kepada siapa kepada yang berhak dicari fakir miskin seperti kami sebutkan tadi tidak mesti orang yang meminta-minta bisa jadi tetangga kalian dia yang bekerja kuli bisa jadi mereka orang yang fakir miskin namun dengan bekerjanya itu mereka ta'afuf dan begitupun bagi tulabul ilm maka para tulabul ilm terutama di markas-markas yang gratisan itu juga mereka membutuhkan uluran tangan bantuan. Maka mereka pun lebih berhak. Alhasil, kita sudah menjawab dari segi mikdar, dan dari segi siapa yang lebih berhak, dan juga dari segi boleh dibayar satu kali. Sepuluh hari, sepuluh orang fakir miskin, boleh dibayar satu kali, dibuatkan makanan atau dibelikan sepuluh bungkus nasi bungkus, dibagikan kepada fakir miskin dalam satu hari bisa. Pendalilannya Asar Anas yang derajatnya Hasan Lidati. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita. Wa syafiilahuna ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la